Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebutkan hadisnya secara lengkap tentang hadis syafa'ah. <clears throat> Tentunya alladhi yahumuna yang berkait dengan pembahasan kita adalah kalimat yang menyatakan yakhruj minan nari man kana fi qalbihi akan keluar dari api neraka seorang yang di hatinya ada iman sekian sekian sekian yang menunjukkan berbeda-beda ada yang se dirham ada yang setengah dirham ada yang seperti biji darah ada yang seperti biji syairah ada yang ajna ajna ada yang lebih kurang lagi lebih kurang lagi Baik, apa yang mengurangi? Apa menyebabnya berkurang sampai sekecil itu imannya? Maaf, kemaksiatan, kemaksiatan. Sehingga dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa iman berkurang mereka ahlu sunnah tidak menjadi orang yang gampang mengkafir-kafirkan kaum muslim. Paling tidak mereka akan menyatakan bahwa mereka berkurang imannya dengan dosa-dosanya. Mereka berkurang imannya dengan kemaksiatan. Mereka berkurang imannya dengan berbagai macam penyelisihan-penyelisihan terhadap sunnah. Ila Tetapi mereka, kaum khawarij, yang menganggap bahwa iman tidak bisa berkurang, tapi langsung hilang, maka mereka akhirnya menjadi orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menjadi jama'atut takfir. Golongan yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, akhirnya mereka mengacau membuat berbagai macam kekacauan dan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Sebaliknya, Murjiah yang menganggap iman cukup pengenalan hati saja atau pengenalan hati dan ucapan lisan, maka juga akan membuat pengaruh yang sangat jelek di masyarakat yaitu membiarkan berbagai macam kemaksiatan sebesar apapun bahkan kekufuran imannya tetap sempurna tidak mengapa. Itu tidak mempengaruhi iman. Ini juga mengerikan. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Ditulis di kertas. Diberikan ke depan barakallahu Ana bekerja di Purwakarta. Rekan satu tempat kerja mengajak untuk bergabung dengan khilafah muslimin. Di dalamnya ada bayat tapi dia tidak mengajak untuk demonstrasi dan yang semisal itu. Sebagai catatan, sang dai diketahui pernah ada hubungannya dengan pondok al-zaitun dan bahasa yang digunakan sangat bagus berhiaskan ayat dan hadis. Mohon nasihatnya. Iya. Al-zaitun ma'ruf. Salah satu sempalan dari sempalan-sempalan MII komando wilayah 9 bahwasanya mereka ini menganggap adanya khilafah dan mereka mengajak untuk berbaikat pada khalifahnya dan tentunya ini menyelisihi syariat agama karena dalam syariat Islam yang namanya imam adalah penguasa yang memiliki kekuasaan kalau dia membuat satu kekuasaan atau satu khilafah di dalam negara maka pertama ada unsur kedustaan. Dia bukan khalifah tapi dibayar sebagai khalifah. Kedustaannya karena mereka menganggap sebagai penguasa padahal tidak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan kadang-kadang penguasanya di penjara. Berarti dikuasai. Penguasanya dikuasai. Yang kedua menyelisihi sunnah syariah yang diucapkan oleh Rasulullah untuk sabar dengan penguasanya tidak memisahkan diri dari mereka, tidak mencabut bayatnya, tidak mencabut ketaatan dan tidak membikin sendiri, ini menyempal sendiri tidak boleh. Tetap kata Nabi Isbir, sabarlah. Wa injaru walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, walaupun mereka begini dan begitu, ma'aqamu fikum salah, selama mereka masih menegakkan salat. Adapun mereka yang saya katakan tadi kelompok sempalan atau pecahan dari NII tadi KW9 ini kalau nggak salah julukannya Abu Toto ini adalah sempalan khawarij pemikiran mereka persis seperti pemikiran khawarij Barakallahu fikum hati-hati walaupun awalnya tidak mengajak bayar nanti suatu saat akan ajak bayar dan sudah terlihat bahwa mereka membagi-bagi wilayah-wilayah, wilayah satu di sana, wilayah satu dua di sini, wilayah tiga di sini, sampai wilayah sembilan. Allah salam alaikum. Allah yang dinawiyah Apabila kita melakukan rutinitas safar 20 km PP, apakah boleh sholatnya dijamak setiap hari? Bolehkah umat melakukan safar dengan temannya sesama umat mahram. Yang pertama barakallahu fikum, saya masih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang bersama beliau bahwa yang namanya safar tidak dibatasi dengan angka kilometer tetapi dibatasi dengan uruf uruf itu artinya keumuman masyarakat menganggap itu sudah safar atau belum kalau masyarakat menganggap itu bukan safar masih satu kota masih walaupun jauh walaupun 20 km maka bukan zakat tetapi kalau sudah urf menganggap bahwa itu safar maka itu adalah safar sehingga barakallahu fikum itu dari sisi pertama sisi jaraknya bahwa yang lebih rajih Wallahu ta'ala alam masih banyak pendapat lain termasuk pendapat Syed bin Bas dengan farsak dengan jarak yang kedua dari sisi kalau engkau dalam keadaan rohah sebagaimana disebutkan dalam album ini dengan istilah ya, musafir nazil musafir yang sedang singgah ya, dia bisa sholat pada waktunya maka tidak perlu dijawab bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa sebaiknya sholat bersama kaum muslimin Salat bersama kaum muslimin nanti ke masjid. Bersama kaum muslimin, bersama dengan mereka. Adapun sunnah rukhsah diberi keringanan-keringanan itu ala jaddi sayf. Ala jaddi sayf itu betul-betul di atas perjalanan sehingga sebentar untuk sholat maka boleh dijamak boleh dikosor yang itu juga boleh tapi ini yang lebih afdal untuk dijamak dan dikosor Adapun di sana tadi ketika nazir yang lebih afdal untuk sholat pada waktunya bersama kaum muslimin. Wa dalil sedangkan dalilnya adalah ketika puasa safar haji dan bermukim di Mina beberapa hari. Apakah beliau menjamak? Tidak. Beliau sholat duhur di waktu duhur. Sholat asar di waktu asar. Sholat e, eh, maghrib di waktu maghrib. Sholat isya di waktu isya. Sholat subuh di waktu subuh. Tetapi beliau mengkosor. Dan beliau sebagai imam. Dan beliau musafir. Beliau mengkosor salat asar dua rakaat, salat tuhur dua rakaat, tapi pada waktu-waktunya. Sehingga musafir nazil yang dianjurkan kosor kalau dia salat sendiri atau bersama musafirin, tapi tidak perlu dijawab. Nah, Rasulullah SAW tidak menjawab. Pertanyaan kedua, bolehkah ummahat melakukan safar tanpa mahram? Kalau itu safar, maka harus dengan mahram. Yang namanya mahram adalah saudaranya yang laki-laki yang masih mahram dengan dia. Maka kalau perempuan bukan mahram namanya. Perempuan ditemani perempuan, perempuannya butuh mahram lagi. Ditemani perempuan yang ketiga, perempuan yang ketiga butuh mahram lagi. Terus begitu. Tidak bisa. Demikian pula pendapat para ulama Mahram ikut juga nggak boleh. Mahram ikut itu artinya beberapa akhwat punya mahram. Kemudian akhwat-akhwat lain ikut dengan akhwat ini. Karena dia sudah punya mahram. Itu pun tidak bisa. Karena dia tidak punya mahram. Yang laki-laki tadi bukan mahram dia. Bukan mahram wanita tadi. Kalau ada apa-apa dia tidak bisa mengangkatnya, nggak bisa menolongnya, nggak bisa membantunya. Karena bukan mahram, sulit. Barakallahu fikum ini adalah perkara yang sungguh-sungguh jelas, hanya saja mereka selalu mencari-carinya karena ingin keringanan, keringanan, keringanan, keringanan. Kata para ulama, bahkan haji pun dia tidak wajib kalau dia tidak punya mahal. Karena Allah katakan man ilaihi sabila. Kalau dia mampu untuk sana. Mampu hartanya, mampu badannya, dan mampu pula mahramnya. Artinya ada mahramnya. Kalau nggak ada mahram yang mengantarkan, maka dia nggak bisa berangkat. Dan tidak terkena kewajiban. Sehingga jangan susah-susah eh, sampai mahrum minjem segala. Ya. Atau sewa. Kamu sekarang jadi mahrumnya dia bikin akte. Dinikahkan. Eh, ya nikahin resmi yang serius. Jangan nikah muakkad kayak Syiah. Eh, ini Rasulullah afiyah kejadian yang demikian karena mereka memaksakan. Padahal orang yang tidak punya mahrum maka mereka tidak terkena kewajiban. Barakallahu Murjiah masa kini disebut kelompok apa? Kayaknya masa kini tidak ada yang mengatakan kami murjiah. Tapi ada saja orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang berpendapat seperti itu. Anda apa-apa. Dosa? Tidak apa-apa. Yang penting kan tidak syirik. Imannya tetap sempurna. Iman nggak pengaruh dengan berarti dia murjiah. Karena murjiah itu bukan nama kelompok, tetapi nama pemahaman. Orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman seperti itu. Nah. Ustaz, berkembang di masyarakat bahwa akidah salaf adalah akidah wahabi. Akidah teroris. Sedangkan akidah sunnah adalah akidah asyariyah. Karena inilah saya membahas kitab ini. Karena inilah saya membahas di beberapa kajian-kajian kitab yang berbeda-beda, dari imam yang berbeda-beda, dari madhab fikih yang berbeda-beda. Supaya tahu bahwa ini bukan ajaran Wahabi. Ini ajarannya Imam Syafi'i, ajarannya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ajarannya Imam Abu Hatim Ar-Razi, ajaran Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, ajarannya Abu Utsman al sawbuni Al-Syafi'i, ajarannya uh, Imam Al-Barbahari, ajarannya Imam Al-Humaidi, teman seangkatannya Imam Syafi'i. Semuanya kita bahas. Agar kita tahu mereka bahwa kita tidak mengajarkan khusus hanya pemahaman Wahabi saja atau ucapan Wahabi saja Kita tahu, kita kenal bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ahlu sunnah mengajarkan tauhid, mengajarkan, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajarkan untuk taklid. Kalau ada ketergelinciran beliau, kita nggak ambil. Sebagaimana kalau ada tergelinciran Imam Syafi'i kita nggak ambil juga. Dan para ulama memiliki zallah karena mereka sebagai manusia. Tidak ada yang sempurna. Tetapi secara global mereka adalah ahlu sunnah yang kita ambil ilmunya. Dan prinsip-prinsip tadi bukan hanya prinsip-prinsip Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi prinsip semua para imam-imam ahlu sunnah. Hijaziyan, Iraqiyan, Nusriyan, wa Yaman. Dari seluruh penjuru dunia. Hijaz, Irak, Mesir, Yaman, semua sepakat tentang akidah ini. Berarti kita mengajarkan apa? bukan ajaran Wahabi. Kita mengajarkan ajaran akidah para ulama seluruh. Barakallahu fiikum. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Bolehkah mendonorkan salah satu organ tubuh kita kepada orang lain? Seperti mendonorkan ginjal. Allahu Ta'ala. Apakah bisa dikiaskan dengan donor darah? Yang pernah saya dengar adalah donor darah boleh. Itu pun untuk kaum muslimin yang kita kenal mereka. Artinya sebaiknya langsung saja kepada si fulan. Jadi kita tahu bahwa kita membantu seorang yang baik, membantu seorang yang saleh. Apakah benar delapan ulama kibar telah mentahdir Syekh Rabi Nihadi Ter, apa ini? terkait dari buku Syekh Rabi yang berjudul Ar-Rudud al Rudud al Azariyah salah satu yang mentahdir adalah Syekh al alam Abdul Aziz Khani bin Azakullah ini kadibun wa ini ada kedustaan yang diada-adakan Para ulama sampai detik ini masih memuji Syekh Rabi Hasbullah. Bahkan beberapa masyaih menyatakan beliau a'lam minni. Harusnya menanyakan tentang aku kepada dia. Bukan menanyakan tentang dia kepada aku. Karena begitu para ulama. Ketahuilah barakallahu fikum bahwa saat ini beliau diantara masyaih yang paling tua. Diantara masyaih yang paling tua adalah Syekh Rabi. Bahkan lebih tua dari Syekh Salih Al-Fauzan. Lebih tua dari Syekh Rufaid lebih tua dari Syekh uh, siapa? Uh, Abdul Muhsin Al-Abbas, lebih tua Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Mereka mungkin tidak kenal sehingga mudah ditipu oleh para pendusta. Di antara salah satu dalil kaum khawarij yang dipakai dalam mengkritik penguasa adalah apa yang diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Ibnu Abbas ketika mengkritik, ketika mengkritik Ali Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib membakar kaum zindik lalu beritanya sampai kepada Ibnu Abbas maka berkata Ibnu Abbas kalau aku niscaya tidak akan membakar mereka karena Nabi SAW bersabda, jangan kamu menyiksa dengan api. Yang berhak menyiksa dengan api adalah Allah. Dan saya aku akan membunuh mereka. Membunuh maksudnya dengan dengan pedang. Barang siapa yang mengganti agama maka bunuhlah dia. Akhir hadis riwayat Bukhari. Yang ditanya kenapa benar Ibn Abbas mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib? Khalifah bin Azakumullah. Perhatikan. Riwayatnya sahih dan lafadznya begitu. Yang tambah-tambahan tidak benar. Harusnya beliau mengkritik itu dari dari pembawa. Hanya mengatakan kalau aku berpendapat begini. Kalau aku yang jadi pemimpin, aku akan begini. Tapi pertanyaannya satu, apakah Ibnu Abbas berdiri di mimbar menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib salah, dia keliru, dia begini, apakah begitu? Tidak sama sekali. Yang kedua, apakah kemudian Ibn Abbas melawan penguasa menentang Ali bin Abi Thalib dengan senjata? Tidak juga. Apakah dia kemudian menggerakkan massa untuk mengganti Ali? Tidak juga. Maka dari mana Khawarij berdalil dengan ucapan Ibn Abbas? Adapun berbeda pendapat adalah perkara yang wajar dan sering saya sampaikan bahwa itu adalah istihadnya Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk membakar mereka kaum zindik yang menyatakan bahwa Ali Tuhan kami. Sedangkan para sahabat sebagian tidak setuju dan menyatakan kalau aku lebih condong untuk dipenggal saja dengan pedang. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Dan ini adalah perkara yang wajar. Apakah ahli sunnah ketika sabar menghadapi penguasa mengatakan penguasa itu benar? Apakah para imam-imam ahli sunnah ketika sabar kepada Yazid sebagai penguasanya atau kepada uh, panglimanya Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Ketika mereka sabar, apakah berarti mereka menyatakan bahwa penguasa benar? Tidak. Mereka tetap mengatakan penguasa zalim, penguasa salah. Keliru mereka. Tapi karena mereka penguasa dan kita tidak memiliki kemampuan kecuali untuk menyampaikan dan tidak boleh kita melawan dengan senjata karena mereka masih muslimin. beda dua itu. Bukan berarti masyarakat ahlus sunnah, masyarakat muslimin harus sepakat dengan penguasa dan membenarkan seluruh perbuatan penguasa. Bukan, bukan itu perintahnya. Perintah Nabi adalah isbiru hatta talaqawni 'ala al-haud. Sabarlah kalau mereka berbuat zalim, sabarlah kalau mereka berbuat jahat, sabarlah. Kita tahu itu jahat. Kalau bukan mengatakan itu benar, tidak salah, tidak jahat, bukan begitu. Ya salah. Tidak melawannya dengan senjata. Kalau bisa menasehati, nasehati secara langsung. Beberapa orang bertanya kepada masyayikh, eh, syekh, apakah e, perintah penguasa begini begitu dibenarkan? Bagaimana jawaban mereka? Sesuai dengan syariat bahwa itu salah, keliru, itu zalim, tidak boleh. Tapi kalian tahu. Ya. tetapi jawab dengan jujur kalau itu adalah salah. Tapi sabarlah kalian. Nah, barakallahu itu sebagaimana Ibnu Abbas tidak diriwayatkan bahwa beliau menentang atau memberontak atau bahkan berdiri mimbar memaki-maki Ali bin Abi Thalib, tidak. Apa kata kerana ahlu sunnah? Kami bin Azakumullah muncul dari orang ini berbagai macam ucapan yang mengerikan. Kalau kalian dengar pasti kalian kaget. Kata Zakir Naik yang sesungguhnya asli seorang dokter bukan ulama, dokter dokter dokter umum. Kemudian entah dia baca apa, kemudian dia pandai berdebat, melanjutkan perjalanan Ahmad Didat berdebat dengan Nasrani, berdebat dengan Yahudi. Kemudian mulai. Ya. Memang berdebat itu tidak bagus, banyak membuat orang tergelincir. Di antaranya dia katakan, Na'udzubillah, bahwa Allah aku bisa menyatakan ada seratus perkara, bahkan seribu yang Allah tidak bisa lakukan. Bagaimana pendapat kalian? Ucapan apa ini? Ayat Allah dalam Al-Quran yang menyatakan wahyu ala kulli syai'in qadir ada berapa? Ala kulli syai'in qadir maknanya Allah Maha Kuasa untuk perbuat apapun nggak dikecualikan. Orang ini bilang ada seratus bahkan seribu yang Allah tidak bisa. Astagfirullah. Astagfirullah. Disampaikan kepada Syekh Fauzan bagaimana ada orang yang berkata seperti ini. Hah? Dia mengatakan seperti itu? Iya. Hadhihi riddah. Ini kemurtadan. Ini kemurtadan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa melakukan apapun kalau Allah kehendaki. Ternyata buntut-buntutnya orang ini termakan ucapan filsafat. Aku punya yang Allah tidak punya. Aku bisa yang Allah tidak bisa dan seterusnya. Apa kata kaum filsafat? Aku punya yang Allah tidak punya. Aku punya anak, Allah tidak punya anak. Oh, iya iya, bawah termakan. Kemudian mengatakan lagi, aku bisa apa yang Allah tidak bisa. Disebutkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Allah tidak mungkin. Tidak mungkin dengan tidak bisa berbeda. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa melakukan apapun kalau mau, tahu dia. Termakan dengan ucapan filsafat yang berkata Apakah Allah bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Kalau bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau nggak bisa, berarti Allah tidak ala kulli syai'in Astagfirullah. Astagfirullah. Bagaimana jawaban ahli sunnah? Jangan ragu-ragu jawabkan dengan ayat tadi, Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Menciptakan yang lebih besar, maha bisa. Kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Bagaimana? Apakah ada yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Selesai. Kalau gampang sesungguhnya dijawab. Tetapi karena mereka na'udzubillah juhala kemudian dimasuki filsafat-filsafat. kini ternyata bahasanya seperti ini, seperti bahasa mereka. Aku bisa menyebutkan seratus yang Allah tidak bisa, bahkan seribu yang Allah tidak bisa. Entah apa maunya. Ketika bicara manhaj, lebih parah, ngawur lagi ucapannya. Dianggap semua sama kelompok-kelompok itu, termasuk ahlu sunnah, salafiyun, khawarij, segala macam mereka semua muslimin. Kata kita harus saling bersaudara, saling bantu membantu. Kita disamakan semuanya. Ajib. Bagaimana dengan para ulama seperti Ibn Abi Rabah, alim faqih Makkah, Ketika datang orang bertanya, aku bertanya, sebentar, engkau dari mana? Dia min Kufa, dari Kufa. Ah, min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Karena di sana ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Ya nggak bisa disamakan, itu semua sama. Kau Ahlul haq bukan ahlul batil. Ahlul batil bukan ahlul haq. Siapa ahlul haq? kita lalu mereka para sahabat yang diikuti para tabi'in dan tabi'in tabi'in diikuti oleh para imam imam ahli sunnah dan diikuti oleh para imam imam Hijaz di Mekah di Mesir dan imam Abu Zur'ah imam Abu Hatim imam Al-Barbahari imam Al-Humaydi imam Syafi'i imam Abu Ja'far Al-Tahawi imam Ibn Abdul Al-Hanafi imam yang semua kita pelajari kitab-kitabnya Barakallahu fikum. Ini sekarang usaha kita ingin mengikuti mereka. Ahlul haqqi. Yang tidak mengikuti jalan ini mereka mereka yang tidak mau. Ya berarti mereka pengikut siapa? Tanyakan pada mereka. Masih ada lagi dari Zakir Naik? Masih ada lagi. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sungguhnya aslinya dia bukan alim, bukan ulama. Berdebat dengan Hindu, kemudian berkata, bahwa Brahmana itu artinya penguasa. Maka Allah bisa disebut Brahmana. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada nama Asmaul Husna Brahmana? Dan namanya Wisnu itu adalah pencipta. Maka Allah bisa disebut Wisnu karena Allah pencipta. Apakah ada dalam Asmaul Husna Wisnu? Mereka menggambarkan Wisnu tidak hanya pencipta, mereka gambarkan bentuknya bertangan empat <laughs> dengan sekian patung-patung mereka. Ya memang mereka berkata, Zakir berkata di akhirnya, tapi bukan berarti patung yang bertangan empat. bila <laughs> akhir. Apa kata orang sini? Carmuk. Cari muka kepada orang Hindu, cari muka kepada orang Kristen, maka saya heran kalau ada seorang yang dianggap ulama membentak sekian pada dia. Itu sangat-sangat-sangat heran. Mengapa demikian? Apa so, apabila seorang sudah cerai talak tiga, kemudian ingin rujuk lagi, apakah mantan istri harus menikah dulu dengan orang lain, baru rujuk? rujuk? menyusui dengan suami yang barunya. Talak tiga yang dimaksud adalah talak yang ketiga. Yang lebih rajin dari pendapat para ulama adalah yang diselingi dengan rujuk. Artinya kalau saya mengatakan talak, talak, talak tiga kali, itu bukan talak tiga. Atau mengatakan saya talak kamu tiga belas, itu bukan talak tiga, bukan talak tiga belas. Itu talak satu. Berarti talak tiga itu talak, kemudian rujuk lagi. Kemudian talak lagi. Kemudian rujuk lagi. Kemudian talak lagi. Nah, ini talak yang ketiga. Setelah dua kali rujuk, kemudian talak yang ketiga, itu namanya talak baik. Talak selama-lamanya tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk. Nggak bisa rujuk lagi abadan. Kecuali kalau dengan tidak direncanakan, si wanita itu menikah dengan orang lain, sampai beberapa lama kemudian cerai kembali, maka baru boleh. Demikian. Kalau kebetulan terjadi. Ini dikatakan tadi bagaimana kalau direncanakan kemudian disuruh cerai lagi? Tidak boleh. Itu disebut dengan taisul musta'ar dalam hadis. Bayangkan yang mencercanya langsung Rasulullah SAW. Itu kambing pejantan bayaran namanya. Naudzubillah. Dilecehkan dengan kalimat taisul musta'ar. Kambing pejantan bayaran. Kamu dikasih saya dulu, kemudian cerai lagi ya. Saya bayar sekian Astagfirullahaladzim, Memalukan sekali, rendah Kaisul Musta'af. Ustaz, bagaimana caranya menasihati ikhwan yang suka merokok? Sampaikan dalil-dalilnya yang secara tegas dan jelas dari ayat dan hadis. Setelah itu terangkan pula mudaratnya. Setelah itu terangkan pula kejahatannya pada orang lain. Kamu merokok, asapnya ke orang lain, dia berbuat jahat pada orang lain. Dicatat oleh Allah, kamu menjahati dia. Apalagi ada bayi di sebelahnya, apalagi ada perempuan, ada ibu-ibu, ada orang yang berpenyakit asma. Wallahi haram. Dosa dia menggali orang lain. Bahkan perokok pasif katanya lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Terangkan semuanya. Pertama dari dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang thayyibat, mengharamkan yang khaba'ith. Saya tanya pada kamu wahai perokok. Bahwasanya yang namanya rokok itu baik apa jelek? Jawab dengan jujur. Kalau nggak nggak tahu saya baca di kotaknya. Apa? Merusak kesehatan. Dalam bahasa Arab, mudrun lil sahihah. Bahasa Inggris juga ditulis. Bahasa Inggris juga digambarkan tengkoraknya, digambarkan apa lagi? Sudah, jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu. Okay. Kalau itu jelek. Okay. Maka sudah cukup ayatnya. Allah halalakumul thayyibat wa harrama alaikumul khabaith. Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan yang baik-baik dan untuk mengharapkan yang jelek-jelek. Yang kedua, innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Para mubadzirin adalah saudara-saudara setan. Siapa mubadzirin yang membuang hartanya sia-sia? Sia-sia saja temannya setan, apalagi bukan sia-sia, merusak diri. Bakarlah saya, rusaklah saya, bikinlah sakit saya, ini saya bayar. Mubadzirin, ya ikhwan syaitan. Masih ada lagi. Dalil-dalil yang seperti itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Kamu melemparkan dirimu pada sakit. Kamu melemparkan dirimu pada kejelekan, pada kerusakan. Sudah diperingatkan oleh seluruh dokter-dokter, yang muslim dan yang kafir sepakat. Pada dokter-dokter. Mari kita mengadakan hari kesehatan. Berhenti merokok sehari saja. Jangan pura-pura bodoh. Ya. Itu membohongi diri sendiri. Ini hari kesehatan, berhenti rokok. Terus besok merokok lagi. Ya sarwa bohong kata mereka. Cuma sehari, cuma sejam lagi, cuma 12 jam kalau tidak. Jazakumullah khair. Allah barik fikum. Wal afu minkum ala taqsir dan selebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah taala mengampuni kesalahan-kesalahan dari ucapan dan sebagainya. Semoga Allah taala menerima amalan kita semuanya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi taufiq. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.